الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أذيء حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. <clears throat> Takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini. Wasiatu Rabb wasiatul wasiatullah Rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia mulai yang awal sampai yang akhir nanti disebutkan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an Innama yataqabbalullahu minal muttaqin Hanya saja Allah akan menerima amalan-amalan minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa saja. Takwa merupakan syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin dan surga telah didekatkan, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan takwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam merupakan hakikat kemuliaan wa hirzun dan hakikat penjagaan hakikat keamanan dunia dan akhirat Fiha ghinad daraini fastamsik biha. Di dalam takwa terdapat kekayaan, kecukupan dunia maupun akhirat. Fastamsik biha, maka berpeganglah engkau dengan takwa. Walzam lazimi olehmu akan takwa. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Niscaya engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dan apa yang kau cita-citakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan penyebab terbesar Allah berikan solusi kepada kita dari segala macam problematika kehidupan ini. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya makhraja jalan keluar, solusi daripada hal-hal yang sulit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan berikan rizki padanya dari jalan yang tidak dia kira-kira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya takwa kepada Allah dalam sebuah hadis beliau agar supaya kita senantiasa memiliki dan mempunyai takwa dimanapun kita berada. Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah dan ikutkanlah perbuatan jelek yang terlanjur kau lakukan, susullah dengan perbuatan baik niscaya kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan yang tadi. Wa khaliqin nasa bi hasan dan berbudi pekertilah, berakhlaklah, bermuamalahlah pada manusia bi hasan dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai-sampai syariat menjadikannya sebagai salah satu daripada rukun khutbah Jumat ibadah yang mulia ini. Khutbah tidak ada wasiat takwa, tidak sah khutbahnya. Jikalau khutbah tidak sah, maka sholat Jumat tidaklah sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala seringkali menyertakan perintah takwa ini dengan perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. آمنوا amanu wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga seringkali menyertakan perintah iman kepadanya dengan perintah untuk beramal soleh alladzina amanu wa amilus salihati Berulang-ulang kali di, di Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau tentang makna takwa dan hakikat takwa. Beliau mengatakan hakikatuha hakikat takwa adalah al-amal bi taatillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Saking seringnya Allah menyertakan iman dan takwa, iman dan amal soleh. Maka para ulama menangkap isyarah tersebut dengan mengatakan bahwasanya hakikat takwa adalah beramal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hakikat takwa adalah al-amal bi taatillah, mengerjakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala imanan karena iman wahtisaban dan mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala amron wa nahyan baik itu berupa perintah maupun berupa larangan fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan bil amir maka orang yang bertakwa akan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia iman dengan siapa yang memerintahkan yaitu Allah Subhanahu wa taala wa tasdiqan dan membenarkan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan pahala. Fayatruku wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi wa khaufan min wa'idihi. Dan orang yang bertakwa akan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sebab dia iman takut kepada siapa yang melarang dan mengharapkan dan percaya dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah ditanya tentang apa itu takwa. Beliau mengatakan at-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal 'amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Beliau mengatakan empat poin dalam makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-khaufu minal jalil, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, dia tidak merasa takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dia tidak takut kepada manusia, kepada hewan, kepada jin, kepada apapun juga daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lindungi dia daripada segala macam yang membahayakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwasanya takut pada Allah beda dengan takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita takut pada selain Allah, takut pada orang yang jahat misalnya atau binatang buas misalnya, maka cara paling aman dan paling mudah untuk selamat daripada kejahatan tersebut dengan menghindarinya dan menjauh darinya. Akan tetapi takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam makna takut akan ancaman Allah, takut akan hukuman Allah, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tempat mana yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tempat di alam raya ini, di jagat raya ini yang bukan masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang takut pada Allah, maka jalan satu-satunya baginya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua kata Sayyidina Ali adalah wal amalu bit dan mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an, kita iman Al-Qur'an yang ada ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wahyu dan kitab suci bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya untuk kita baca tapi juga kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga adalah waridha bil qalil. Dalam riwayat yang lain wal qanaah bil qalil. Ridha dan qanaah dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Sebab ridha dan qanaah ini merupakan bukti dan tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat adalah wal isti'dad liyaumir rahil dan mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan ambillah bekal kalian kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak dan pantas dibanggakan beliau di akhirat nanti.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 واحفظنا وسلمنا واحفظنا والمسلمين اللهم اجنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر